perlunya dakwah teman-teman sekalian dan harus kita sampaikan. Dakwah itu bisa dengan perkataan, perilaku, ya gitu. Termasuk dakwah dalam Islam adalah membela kebenaran Islam seperti yang terjadi sekarang. Wajar kaum muslimin membela itu, gitu kan? Dan saya bersyukur kepada Allah SWT kalau muslimin menyadari bahwasanya pentingnya untuk membela kitabnya Allah Subhanahu wa taala dan ini juga memberikan gambaran kepada orang non muslim memang negara yang sedang mereka tinggal sekarang negara yang mayoritasnya muslim. nggak bisa mereka main-main dan mengolok-olok kaum muslimin dan tidak pernah Selama pemimpin muslim ada kemudian mereka tidak mendapatkan haknya. Malah banyak minoritas yang diberikan haknya tadi kaum yang mayoritas. Jadi dakwah perlu disampaikan dan nasihat. Makanya tadi Umar radhiyallahu menasihatin ayat dirinya, mengatakan kau telah berkata begini, taubatlah kepada Allah. Kalau tidak saya akan lapor kepada Nabi saw Lalu dia tidak mau, maka dilaporkanlah dan ini kebenaran teman-teman sekalian. Kita harus sampaikan kebenaran itu. Kata Nabi saw dalam hadis, "Authaqu ural iman al-muwalatum fillahi wal muadatum fillah wal hubbu fillahi wal bughdu fillah. Tali simpul keimanan seseorang yang paling kuat di antara satu sama yang lain antara kaum mukminin adalah wala kepada Allah dan bara kepada Allah. Maksudnya bergantung dan membela semua apa yang Allah perintahkan dan memusuhi semua apa yang Allah musuhi, menyintai karena Allah dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala.